Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Manzumah Usul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Pembahasan kita yang akan kita bahas saat ini adalah seputar kaidah yang penting perhatikan baik-baik kalau suatu amalan itu ada penafian atau peniadaan, ya. nah, itu nanti maknanya bisa yang ditiadakan itu amalan total hilang, bisa yang tiadakan itu apa? Nah barakallahu fikum kesempurnaan amalan tersebut, bisa yang diinginkan adalah apa? Keabsahan, kesahan amalan tersebut. Nah, belum. Jadi kalau ada penafian, peniadaan amalan, itu ima peniadaan total hilang amalan tersebut atau kesahihan amalannya yang hilang. Maksudnya sah atau tidak, keabsahannya yang hilang atau kesempurnaannya. Paham ya? Contohnya apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, peniadaan di situ perhatikan. Peniadaan di situ peniadaan hilang total imannya atau kesempurnaannya? Kesempurnaannya. Paham baik-baik? Nah, barakallahu fikum. Kadang ada juga yang hilang total. Paham ya? Tidak sah kesahihannya yang hilang apa? Kesahihannya hilang. Contohnya apa? Eh, layak balullahu salata ahadikum idha ahda hatta yatawadda. Allah Taala tidak menerima tidak menerima di sini barakallahu fikum berarti tidak sah salatnya. Salah seorang yang antara kalian sampai dia berwudu apabila berhadas. Berarti peniadaan amalan itu imma peniadaan total amalan yang anggap imma amalannya dia kerjakan tapi tidak sah amalannya, imma kesempurnaan yang terkurangi. Amlum. belum? Ayo Contoh yang lain la salata fi hadratit fi hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbasan. La salata fi hadratit ta'am tidak ada salat bagi orang yang apa? apabila makanan sedang hadir di hadapannya. Nah, ini mak maksudnya kalau salat sah enggak? Sah. Paham ya? Salatnya sah, cuman kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Dikarenakan nanti dia akan terbayang-bayang makanan hadir dihadirkan tadi itu. Jadi bagaimana solusinya? Makan dulu. Kalau makanan udah hadir, siap, antum bertamu misalkan, disajikan bakso, eh, atau semisalnya gulai kambing misalkan udah siap semuanya. Nah, antum ketika sholat dikhawatirkan apa? Eh, datang kepada kalian semuanya bisikan-bisikan atau intinya kurang khusyuk memikirkan makanan tadi itu, dimakan saat itu. Berarti yang ditiadakan bukan sholatnya hilang total bukan, tapi apa? kesempurnaannya. Paham belum? Ayo na'am. Kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin qala al-mu'allif asbahullah wan nabyu lil wujudi thumma as-sah thumma as thumma al-kamali far'ayanna ar-rutbah masyaallah wan nabyu lil wujudi thumma as-sihhah peniadaan peniadaan untuk wujudnya amalan tersebut kemudian kesahihannya kemudian kesempurnaannya paham ya jadi peniadaan suatu amalan Ima yang tiadakan itu amalnya total hilang, ima yang ditiadakan apa? kesahan, keabsahan, kesohihan amalan tersebut, ima yang tiadakan apa? kesempurnaannya. Faham belum? Ayo na'am barakallahu fikum kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah hadhil qa'idatu tuwaddih annal asla fin nafyi nafyul wujud. Masyaallah. Hukum asal peniadaan itu meniadakan wujudnya perbuatan tersebut kalau ditiadakan nah, hilang semuanya perbuatan tadi. Itu hukum asalnya. Fa in ta'azzara bi an kana syai'u mawjudan Nah, kalau seandainya enggak memungkinkan dengan catatan apa sesuatu itu ada, terwujudkan, huwa nafyun lisihah. Berarti yang ditiadakan kesahihannya. Amalannya ada, cuman tidak sahih, enggak sah amalannya. Faham belum ini? Ayo na barakallahu fikum. Dia sholat atau enggak? Sholat, cuman mikirkan makanan. Karena apa? Sudah hadir makanan dia sholat. Sholatnya ada, cuman yang tiadakan apa? Kesempurnaannya. Paham belum? Nah, kalau kesahihannya, eh, kemudian berikutnya apa? Kesempurnaannya yang tiadakan. Wa nafyu fil waqi' nafyun lil wujud asy-syar'i masyaallah. Meniadakan kesahihan suatu amalan pada hakikatnya realitanya adalah meniadakan wujudnya amalan tersebut secara syariat. Li'anna nafyas sihah, perhatikan, yakni nafyal i'tidad bihi syar'an Dikarenakan meniadakan kesahihan amalan berarti apa? Meniadakan teranggapnya amalan tersebut secara syariat. Berarti enggak dianggap amalannya. Kalau enggak dianggap amalannya, berarti ada enggak amalannya? Enggak ada. Paham belum? Ana ya, barakallahu fikum. Contohnya apa contohnya? Ya, kasus-kasus seperti ini. Salat dalam keadaan memakai enam jubah terbuat dari sutra. Memang dilarang, cuma larangan tersebut tidak kembali kepada sholatnya, tapi kembali kepada apa? Memakai sutra. Sehingga sholatnya bagaimana? Sholatnya sah, cuma dia berdosa. Amalum. Kenapa berdosa? Karena memakai sutra. Faham soal ini? Sholat menggunakan sorban surian. Sorbannya sorban surian. Sholatnya sah, dia berdosa karena mencuri. Amalum. Bedakan ya. Berbeda sholat menghadap ke kuburan. Kalau sholat terhadap kuburan itu nantinya ditiadakan apa? Wujud sholat itu walaupun dia sholat mulai dari awal takbiratul ihram Allahu akbar sampai salam sesuai dengan sholatnya Rasulullah nggak sah. Sholatnya nggak dianggap. Karena larangannya apa? La tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Berarti kalau dia sholat menghadap kuburan, sholatnya sah atau kurang sempurna atau nggak dianggap sholatnya? Enggak sah dan sekaligus enggak dianggap. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat biar tambah jelas. Wa ma lam ya'tad wa ma lam yu'tad bihi fa huwa kal ma'dum, maka sesuatu yang tidak dianggap perbuatan tersebut maka seperti ma'dum, seperti sesuatu yang tidak ada. Karena enggak dianggap. Nah, barakallahu fikum seperti sesuatu yang tidak ada karena nah barakallahu fikum tidak tidak dianggap. Naam. Kita lihat lagi. Fa idza mungkin mungkin yumkin tapi kalau enggak mungkin, kalau enggak mungkin yang diadakan itu kesahihannya, terus apa? Langkah yang berikutnya Biangkana sahihan ma'an nafi, bersamaan perbuatan tersebut dianggap sah, ha? diiringi dengan larangan, bahwa huwa nafyun lil kamal. Berarti apa? Peniadaan yang sifatnya apa? Kesempurnaan yang diadakan. Seperti enggak ada solat ketika makanan sudah hadir di hadapannya. Apakah kalau dia solat enggak sah? Kita katakan sah solatnya, cuman terkurangi apa? kesempurnaannya karena terganggu tadi itu. Nah, barakallahu fikum karena terganggu. Ewan eh, am. Contoh yang lain. Dia salat dalam keadaan menahan kencing atau menahan BAB. Salat dalam keadaan menahan apa? Menahan kencing atau menahan BAB. Salatnya sah cuma kurang sempurna. Karena apa? Karena di situ nanti dia tidak fokus. Paham ya? Dari peniadaannya kesempurnaan diadakan. Seperti tadi itu. Layuk minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Apakah maknanya enggak ada iman sama sekali atau tidak sempurna keimanannya? Tidak sempurna keimanannya. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik di sini. Kata beliau fahuwa nafyunil kamal. Berarti ada tiga kemungkinan. Walaupun tiga kemungkinan sebenarnya kemungkinan pertama ini masuk dalam kemungkinan kedua. Kalau sudah tidak dianggap sah, enggak sah, otomatis apa? Enggak dianggap perbuatannya. Paham belum? Nah, seperti itu. Jadi pertama, enggak dianggap perbuatan tersebut dilakukan. Kedua, tidak dianggap sah perbuatannya, enggak sahih. Ketiga, yang ditiadakan kesempurnaannya. Pertama, kedua ini sama aja sebenarnya. Paham ya? Otomatis kalau enggak dianggap sah, eh, enggak dibilang sah, enggak sahih, ya berarti enggak dianggap perbuatannya itu. Naam. Kita lihat lagi. Faqauluhu wa nafyu lil wujud yakni idza warada an-nafyu 'ala syai'in fa innahu nafyun wujudihi. Maksudnya apabila datang peniadaan atas suatu perbuatan, berarti yang diinginkan adalah meniadakan wujudnya perbuatan tersebut. Belum. Tidak ada gitu. Summa sihah kemudian kesahihan amalan, summa litartib, summa dalam ilmu bahasa Arab tartib artinya kemudian. Beda sama apa? Nah, barakallahu fikum dengan fa, fa juga bisa dikatakan urut. Cuman kalau fa itu bila tarohi, Kalau summa dengan tarohi, Apa maksudnya? Diiringi dengan tinggang waktu. Ja'a Muhammadun summa amrun. Telah datang Muhammad kemudian amr. Datangnya kapan? Bisa satu jam kemudian, bisa dua jam kemudian. Tapi kalau pakai fa, ja'a Muhammadun fa amrun, artinya sama. Telah datang Muhammad kemudian amr, tapi datangnya langsung. Begitu Muhammad datang amr, datang juga. Tanpa ada muhlah. Paham Ayo eh, na'am barakallahu fikum itu bedanya itu aja. Kita lihat. Kata beliau, "Tsumma litatib yakni idalam yumkin nafyul wujud bi an kana al-manfi mawjudan fa nafyul istihah." Kalau tidak memungkinkan peniadaan itu meniadakan wujud amalan tersebut dengan catatan bahwasanya yang tiadakan ternyata ada perbuatannya, maka yang tiadakan adalah kesahihannya. Orang sholat, cuman dia pikirannya ke makanan tadi itu yang sudah dihadirkan. Dia sholat Empat rakaat. Wujud sholatnya ada nggak? Ada. Berarti yang ditiadakan kesempurnaannya gitu loh. apa maksudnya? Eh, Ayo barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Kata beliau barakallahu fikum summal kamal kemudian peniadaan kesempurnaan yakni idza lam yumkin nafyu sahabi an dalal dalil ala anna al manfiy sahih kana nafyu nafyan lil kamal masyaallah maksudnya apabila tidak memungkinkan peniadaan kesahihan amalan tersebut yaitu dengan catatan adanya dalil yang menunjukkan bahwasannya yang, yang ditiadakan itu dianggap sahih maka peniadaan di situ ada peniadaan apa kesempurnaan peniadaan kesempurnaan perbuatan tersebut paham ya na'am barakallahu fikum paham maksudnya ewa qauluhu far'ayan dan rutbah rutbah itu urutan jagalah baik-baik urutannya pertama meniadakan eh, na'am barakallahu fikum meniadakan semua amalannya Ewa. Yang kedua yang ditiadakan apa? Keabsahan atau kesahihan amalan tersebut. Yang ketiga yang ditiadakan kesempurnaan amalannya. Itu yang perlu dijaga kata beliau. Ir'ayanna fi'l amr minal mura'ah, minal mura'ah. Jadi fi'l amr dari ir'ayanna ini fi'l amr, artinya mura'ah menjaga. Eh, muakkadun bin nun taukid dikuatin nun Ir'ayanna nun taukid sakilah yakni annaka tabda awalan bihamlin nabni 'ala nabjil wujud. Pertama kali antum awali adalah meniadakan peniadaan wujudnya amalan tersebut. Nam summa bihamlihi 'ala nabjis sihah. Kemudian setelah itu membawa kepada peniadaan apa kesahihan amalan tersebut. Summa bihamlihi 'ala nabjil kamal. Kemudian setelah itu membawa kepada apa? peniadaan kesempurnaan amalan tersebut. Naam barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Peniadaan ada tiga kemungkinan. Ditiadakan amalan total, ditiadakan keabsahannya, kesahihannya, ya ditiadakan kesempurnaan amalan. Kita lihat lagi. Idza qult apabila engkau katakan atau aku katakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya ditiadakan apanya ini? Tidak ada pencipta satupun yang bisa menciptakan kecuali Allah Taala. Ya ditiadakan apa? kesempurnaannya atau kesahihannya atau wujudnya? Hmm? Wujudnya enggak ada satupun yang bisa menciptakan kecuali siapa? Allah taala. Berarti yang tiadakan bukan kesahihannya, bukan kesempurnaannya, tapi benar-benar wujudnya enggak ada, enggak ada suatu pun yang ada itu loh. Yang mampu menciptakan kecuali siapa? Allah taala. Itu pahami ya, berarti masuk yang pertama. Fahala wujud. Ini berarti meniadakan wujudnya li'annahu laisa hunaka ahadun yakhluq illallah azza wajal dikarenakan di sana enggak ada seorang pun <coughs> yang mampu mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala hatta musyrikun sampai orang musyrikin saja alladzina angkaru tauhidal ibadah yang mereka mengingkari tauhid ibadah aqarru bi annallaha wa khaliq mereka meyakini mengakui bahwasanya Allah taala itu pencipta oleh karena itu tauhid yang inti eh, tauhid yang inti yang jadikan patokan rujukan barometer itu tauhid apa? Rububiyah atau uluhiyah? Hah? Uluhiyah, itu yang inti. Sehingga kalau cuma mengakui Allah Taala yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, enggak dianggap. Paham ya? Enggak dianggap barakallahu fi. Karena apa? Karena belum mentauhidkan Allah taala dalam ibadahnya. Yang kedua, la salata illa wudhu' tidak ada salat kecuali dengan wudu. Berarti apa yang diadakan ini? Ada nafyun sihah. Ini peniadaan mengenai kesahihannya. Berarti salatnya enggak sah. Salatnya enggak sahih kalau dia enggak wudu. Paham belum? Tapi salatnya ada enggak? Ada saja dia salat bisa salat. Tapi sahih salatnya sah enggak? Enggak sah. Li'anna al-insana qad yu'addi af'ala as-salati bila wudu. Dikarenakan bisa jadi orang itu menunaikan perbuatan-perbuatan salat tanpa wudu fayakunun nafyu nafyan lisihah. Berarti peniadaan sini meniadakan kesahihan salat tersebut. Salatnya ada cuma tidak sahih. Nah, barakallahu fiik. Lakinnau anna ahadan idda'anahu linnafyil kamal, tapi kalau seandainya ada orang mengaku-ngaku, ini yang ditiadakan kesempurnaannya. Salatnya sah cuma enggak sempurna. Wa kemudian dia mengatakan al-ma'na la salata kamilah, tidak ada salat yang sempurna. Qulna lahu kita katakan kepadanya la nahmiluhu ala nafjil kamal hatta ta'azzar hamluhu ala nafjil siha Penting ini. Kita tidak akan membawa kepada makna peniadaan kesempurnaan sampai tidak memungkinkan membawa kepada apa? peniadaan kesahihannya. Berarti apa? Selama yang ditiadakan dan memungkinkan yang tiadakan itu kesahihannya, berarti dibawa kepada makna yang asal dari itu. Jadi enggak sahih orang salat tanpa wudu. Paham belum? Enggak sahih orang sholat tanpa tanpa wudu. Kan itu nah, bukan bukan enggak sempurna. Kalau enggak sempurna berarti dianggap sah sholatnya. Tapi ini enggak sah, berarti yang namanya enggak sah dianggap enggak sholatnya? Enggak dianggap. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum contoh yang berikutnya yang kesempurnaannya. Perhatikan baik-baik ini ya. La salata bi hadratit ta'am. Tidak ada salat yang sempurna. Ingat-ingat ngartikannya ya tidak ada solat itu maksudnya solat yang bagaimana? Tidak dianggap solatnya atau tidak ada solat yang sempurna. Kita katakan tidak ada solat yang sempurna. Ketika apa? Sudah hadir makanan, ingat-ingat. Hadir makanan itu antum taruhlah bertamu, berkunjung. Sudah disiapkan di hidangannya di hadapan antum itu loh. Tinggal menyantap saja gitu loh. Gulai sudah ada, tongseng sudah ada, bakso sudah siap, nasi sudah matang, sudah siap semua hidangan. Antum, anak tak sholat dulu ya Jangan. Kenapa jangan? Dikhawatirkan nanti kalau kalau dia sholat terpikir-pikir itu loh. Baksonya tadi lezat ya. Paham ya? Pikir-pikir itu mah Tongseng sapi atau kambing ya? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu yang dikhawatirkan sehingga merusak kekhusyuan sholat Enggak sempurna sholatnya Nah, terus bagaimana? Ya makan dulu. Kalau udah hadir. Tapi kalau misalkan Ee, eh, Sebentar lagi sudah mau matang nih masakannya. Eh? Nah, barakallahu fikum, ini sudah siap eh? soto, tongseng, gulai, tapi nunggu sebentar, mungkin 5 menit lagi baru matang. Nah, berarti belum siap. Saat itu sholat dulu gitu loh. Tapi kalau siap dihadirkan di hadapan antum, kok antum malah sholat? Itu sah sholatnya, cuman enggak sempurna karena ada bayang-bayangan tadi itu. Tabiat manusia pasti seperti itu, mesti. Jarang sekali dia sudah lihat makanan kemudian ketika sholat dia khusyuk itu jarang sekali. Teringat-ingat. Baksonya wah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ini bagus sekali ya contohnya. Kata beliau, "Hadza nafyul kamal." Ini peniadaan kesempurnaan amalan tersebut. Li'anna sholata mawjudatun wasihah sabitah dikarenakan salatnya ada dan kesahihannya ada li'annana na'lam anna hadzal rajula ata bis salati 'ala jam'i syurut wal arkan wal wajibat karena kita tahu ha? Eh, karena kita tahu bahwasanya apa bahwasanya enam orang ini dia salat mendatangkan semua syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dan perkara-perkara yang diwajibkan dalam salat eh? walam yukhil bisyai'in dan dia tidak apa tidak melanggar sedikit pun ewa eh, maksudnya apa maksudnya tidak ada satu pelanggaran yang dia langgar, enggak terluputkan syarat-syaratnya, tidak pula rukun-rukunnya, tidak pula kewajibannya. Lakin perhatikan itu, akan tapi lamma kanat hadratu ta'ami tushghiluhu an salatihi. Akan tapi tatkala hadirnya makanan tersebut membuat dia itu sibuk, e, menyibukkan dia dari salatnya, terpikir-pikir, terbayang-bayang. Kalau Rasul alaihi wasallam kemudian Rasulullah SAW mengatakan La salata roti ta'am. Tidak ada salat ketika makanan sudah hadir. Ingat-ingat, hadir di sini belum bukan apa bukan masih dimasak bukan. Benar-benar hadir di hadapan antum. Orang kan kadang bertamu, ya enggak? Bertamu, makanan ada yang disajikan, ada yang masih dimasak. Datanglah azan eh, menyeru untuk salat, makanan belum siap, belum mateng, eh, baksonya belum mateng. Tongsengnya belum siap, gulanya belum jahiz. Paham ya? Nah, di situ antum nunggu dulu atau sholat dulu? Kalau di situ nunggu dulu atau sholat dulu? Sholat dulu. Tapi kalau antum datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol-ngobrol ini, eh, datanglah hidangan-hidangan tadi itu. Nasi sudah siap, eh, bakso, soto, tongseng, mie ayam, semua hidangkan semuanya. Paham ya? Datanglah azan menyeru untuk sholat. Antum sholat dulu atau makan dulu? Makan dulu. Kenapa kok makan dulu? Sholat wajib. Nah, khawatir nanti hilang kekhusyuan di dalam sholatnya sehingga sholatnya tidak sempurna. Ini penting ya nih. Walaupun kelihatannya kayak gini tapi mesti ada kaitannya itu ya kadang kita bertemu ini itu. Nah. Kata beliau, sholat tak kamilah, tidak ada salat yang sempurna. Nah, wala naqulu innahu li nafsi sihah. Kita enggak mengatakan tidak sah salatnya. Li'anna nafsi sihah yakunu li fawati syartin aw wujud wujudi mani'. Karena kalau dikatakan enggak sah, yang ditiadakan itu keabsahan, kesahihan solatnya itu terjadi kalau apa? Fawat, terluputkan. Nah, dikarenakan terluputkan syaratnya atau karena ada penghalangnya. Ini enggak ada penghalangnya. Syaratnya lengkap, penghalangnya enggak ada. Wahada hadha ghayatu ma fihi annahu yanshaghil qalbi nam qalbu bihi. Ini paling minimnya kata beliau ujung-ujungnya atau puncaknya ini adalah apa? Bisa menyibukkan hatinya dengannya. Ya kan? Hadir makanannya, eh, tongseng kambing, eh, sate kambing di hadapan antum itu. Datanglah azan dipemandangkan untuk menyuruh sholat. Kami mengajak sholat antum langsung wah sholat dulu aja lah. Ketika sholat dulu takbir Allahu akbar. Saatnya kambing muda atau kambing tua ya? Baunya sedap sekali, terbayang-bayang gitu loh itu. Anak ulang-ulang itu biar nanti kita paham dalam masalah ini. Jangan jalan malah jangan malah apa? Nanya sholat dulu. Disantap dulu jangan tadi itu. Biar nanti sholatnya tenang. Nah, ini ingat-ingat kalau sudah siap. Kalau belum siap harus nunggu dulu. Jangan nunggu antum sholat dulu. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fiik wan wasnam wan syukurul kalbilanya betul sholat. Sedangkan sibuknya hati itu enggak batalkan sholat. Kita semuanya kadang kalau sholat apakah khusyuk terus? Tidak kan? Nah barakallahu fiik. Kadangkala kalau kita sholat itu kan nggak semuanya khusyuk terus. Kadang ada eh, ada kesibukan hati yang itu nggak sama dengan sholat, cuman mengurangi pahala apa? Sholat, kesempurnaan sholat terkurangi, terkurangi. Contohnya antum naruh barang, eh? awalnya nyimpan pensil, taruh di sini. Wah, lupa dia nyari mana ini pensilnya tadi, tak taruh lagi. Padahal tak pakai, nggak ada. Ketika sholat antum ingat, Allahu Akbar. Oh, ternyata di sini naruhnya. Ingatnya ketika sholat, berarti kan hatinya tersibukkan. Batal nggak sholatnya? Batal nggak sholatnya? Ya batal, cuman kesempurnaannya terkurangi. Paham belum? Sholatnya nggak batal di situ. Paham ya? Karena yang namanya orang sholat itu untuk khusyuk ini termasuk perkara yang sangat jarang orang bisa mewujudkannya, tapi kita mengupayakan. Karena yang namanya orang kan tersibukkan, banyak pikiran itu ya, upayakan dihilangkan. Bidalili bidalili anna bidalilin anna Nabi sallallahu alaihi anna syaitan idza as shalah walla walau walahu durat. Allah musta'an. Dengan dalil bahwasanya setan itu, bahwasanya Rasulullah SAW mengkisahkan bahwasanya setan itu apabila sholat ditegakkan dia pergi, berpaling dalam keadaan dia memiliki apa? Dalam keadaan dia mengeluarkan angin. Paham ya? Durat kentut. Nah ya, nah setan. Setan apa namanya yang suka ganggu ketika sholat? Eh? Apa namanya setannya? Eh? Antum? Hasan? Yang suka ganggu ketika sholat setan apa namanya? Ma'ruf itu sebutan dalam hadis itu ya. Apa antum? Khanzab. Awanam. Ya, ganggu itu ya, bisik-bisik. Summa yarji' hadis al-musalli. Kemudian datang dia. Sudah pergi kentut, Kemudian datang apa? Mengajak bicara orang yang sholat tadi. Utkur kata, utkur kata. Ingatlah ini, ingat seperti ini. Oleh karena itu seringnya kalau dia punya barang hilang, ingatnya ketika sholat. Seringnya gitu. Nyari-nyari gak ketemu ini. Sholat Allah Ternyata kuncinya tadi di di atas mobil. Ingatnya ketika sholat itu loh. Seringnya gitu. Nah itu yang namanya setan mengganggu gitu ya. Hatta layak yadri sholat. sampai dia nggak tahu berapa rakaat dia sholat. Bayangkan itu. Fadalla ala annan anan al fikri la yujibu butlan salah ini menunjukkan bahwasanya sibuknya pikiran banyaknya pikiran mikir sesuatu itu tidak sampai membatalkan salat tidak sampai membatalkan apa salat nah barakallahu fikum tapi mengurangi apa kesempurnaan salat tambah dikit lagi kata beliau fa idza ja'a Muhtamal eh, muhtamalan lihada wa hada apabila datang dalil dikemungkinkan uh, memiliki makna ini dan ini Misalnya eh, misal la salata ba'da salatil asr hatta taghrib asy-syams tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam ini penting ini tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam kalau matahari terbenam baru ada salat salat apa namanya antum salat maghrib nah ini ada ihtimal. Ihtimalnya apa? Salat sunnah yang sifatnya sengaja itu enggak ada. Tanpa udur, tanpa alasan. Tapi kalau ada alasan ada. Seperti apa? Salat tahiyatul masjid. Antum masuk masjid mau duduk. Salat atau enggak? Salat walaupun habis asar. Apa belum? Contoh yang lain. Eh salat jenazah. Solat jenazah walaupun solat jenazahnya habis asar karena namanya datul asbab yang memiliki sebab itu boleh. Wa illa hukum asalnya enggak boleh wa nama salat sunnah, enggak boleh. Paham belum? Seperti dua rakaat sebelum subuh. Antum terlambat, antum melakukan setelah salat subuh, boleh enggak? Boleh karena ada sebabnya keterlambatan dari itu menggantikan. Tapi kalau menyengaja, wah mau tambah lagi biar pahalanya banyak katanya. Salat subuh sengaja dia salat salat sunnah enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh. Naam. Kita lihat Halil makna la salata kamilah. Apakah maknanya enggak ada salat yang sempurna? Aula salat sahihah atau maknanya tidak ada salat yang sah? Naqul al aslu anna al murada la salat sahihah. Hukum asalnya maknanya tidak ada salat yang sah. Tidak ada salat yang sah yang sahih. Fala tasihus shalah fi awqatin man fi awqatin nahi. Maka tidak ada salat yang sah di waktu-waktu yang dilarang. Ada lima waktu ingat-ingat. Lima waktu dilarangnya salat Nah, sebutkan antum di antaranya. Setelah subuh. Terus satu lagi. Antum diam. Selasar, eh? Setelah asar, tambah lagi. Ketika terbit matahari. Begitu terbit sholat nggak boleh. Nunggu dulu sedikit tombak, satu doa namanya. Kemudian satu lagi dua lagi cuma satu lagi yang teman sebutkan. Terbit matahari, begitu terbit nggak boleh. Haram sampai setinggi tombak waktu awal sholat duha itu baru sholat duha. Apa? Ketika matahari tengah-tengah sebelum zawal itu tengah-tengah itu bayangan belum zawal belum eh, belum ada kemiringan kecondongan ke kecondongan bayangan itu ya tengah-tengah itu nggak boleh haram. Satu lagi apa? Sebelum terbenam. Eh, ketika terbenam matahari. Lima ini terbagi menjadi dua. Apa? Enam, larangan keras, larangan ringan. Yang keras yang mana Abdurrahman? Hah? Apa? Ketika? Yang sebutkan tiga, yang tiga mana? Apa? Ketika terbenam. Ketika tengah-tengah Nah, setelah subuh kan. Ketika terbit matahari, dua larangan ringan habis subuh habis asar. Kita tutup, tutup dikit lagi. Barakallahu fikum kata beliau wa qala wa dhahiru kata beliau Aduh sini ya. Nah, barakallahu fikum kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya salat dawatul asbab diperbolehkan adapun kalau salat yang tidak ada sebabnya menyengaja di waktu-waktu larangan itu dilarang. Nah, kata beliau barakallahu fikum illa salatul fardhah kecuali salat wajib. Kal maqdiyah masalah seperti qada Nah, seperti mengkodok. Itu berarti ada sebabnya kan? Baru boleh walaupun waktu larangan karena kan manna ma'an salatin au nasiyaha fasanan fakaffaratuha hina dzakaraha. Ya kan? Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa, maka kafarahnya menggantikannya ketika dia ingat dan sadar, ingat sadar langsung menggantikan walaupun di waktu-waktu larangan. Wasolatul latilah sababun minan nawafil halal qaulir rajih. Dan solat yang dia memiliki sebab dari salat-salat sunnah yang ada berdasarkan pendapat yang kuat. Naam. Wa bina'an 'ala hadzal qaulir rajih dibangun di atas pendapat yang kuat ini lau dakhalal insanul masjidah. Kalau seandainya ada orang masuk ke masjid, wah ini gimana ini? Dakhala ini kan fil muta'addi atau lazim ini? Belajar nahwu dan ingatkan, dakhala fil lazim atau muta'addi di sini? Lazim kan? Tapi kok masjidah? Dakhalal insanul masjidah. Biasanya dakhaltu ilal masjidi biasanya. Kok bisa ya ini? Bagaimana ini? Antum tahu jawabannya? Kok bisa? Tahu enggak? Dakhala al-insanul masjidah. Eh, nah, antum. Ingat enggak antum? Nanti Bu Tamimah sebutkan juga nanti ya. Apa ingat? Tahu enggak? Antum tahu? Antum? Tahu? Ayo. Apa? Mamluk nasaraf. <laughs> Mamluk nasaraf. Antum tahu? Antum tahu? Ayo, apa? Kenapa? Di dari laut, Oh enggak enggak ada kaitannya laut di situ. Paham ya? Di situ dikenal dengan mansubun ala naz'i al-khafid. Mansubun ala naz'i al-khafid. Artinya dia itu mansub dengan membuang huruf jar. Paham ya? Nanti ada namanya mansub, mansubun naz'i al khafid. Jadi mansubnya dengan membuang huruf jar. Aslinya dakhala al-insanu ila al-masjid. Amlum. Nah, seperti itu. Jelas tul kursinya enggak boleh aslinya. Jelas tul ala kursinya itu nanti namanya mansub dengan membangun huruf jar. Di mutamimah di akhir-akhir dibahas nanti ya seputar maf'ul bi insyaallah taala. Naam. Kalau seandainya ada orang masuk masjid setelah ba'da salatul asr setelah salat asar, fa innahu la yajri hatta yusalli raka'atain, maka dia enggak boleh duduk sampai salat dua rakaat. Liqaulin Nabi sallallahu dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid maka jangan duduk sampai dia salat dua rakaat. Falawid da'a syakhsun annal murada la salata kamilah kalau ada orang yang mengaku-ngaku yang diinginkan itu adalah apa? Adalah tidak ada salat yang sempurna. Qulna kita katakan hadza khilaful asl. Ini menyelisih asal, menyelisih kaidah asal. Wa kullu man yad'i khilaful asl fa 'alaihi dalil. Yang mengaku-ngaku mengatakan, mengaku-ngaku mengatakan nah barakallahu fikum eh, mengatakan dengan ucapan yang berseberangan dengan hukum asal maka ditantang diperintahkan mendatangkan dalil dalilnya mana eh? dalil dalilnya mana kalau ini yang dihilangkan kesempurnaannya atau belum nah ditanya karena hukum asalnya di sini yang dihilangkan bukan kesempurnaannya tapi yang dihilangkan apa nam keabsahan atau kesahihan salatnya paham belum ini nah barakallahu fikum seperti itu Adapun pembahasan berikutnya karena panjang mengenai solat sendirian di belakang shaf pada pertemuan yang akan datang kesimpulannya bagaimana kemarin? Solat sendirian di belakang shaf sah atau enggak? Atau dirinci? Rinciannya apa, Bang? Sebutan, Bang. enam Hasan. Kalau dia sholat sendirian di belakang shaf, Padahal sob depannya masih kosong, sendiri bilang sob, sholatnya nggak sah. Paham? Perintian yang kedua? Eh, kalau seandainya sob depannya penuh, maka dia boleh sholat eh, di belakang sob sendirian. Kalau apa? Walaupun nggak ada yang lainnya. Adapun menarik jamaah depan tarik gini, itu nanti apa? Dilarang kenapa? Karena membuat renggang soft yang depannya atau membuat orang kaget. Kemudian kalau dia langsung jalan menuju samping imam itu juga nggak diperkenankan karena dikhawatirkan orang terkelabui dikirain imamnya dua atau tiga atau lebih misalkan. Paham ya? Atau nanti dikhawatirkan dia akan apa? Melangkah ke soft-soft yang di depannya. Jadi kesimpulannya bagaimana? sholat sendirian berang kalau ada udur yang syar'i, darurat tadi itu diperbolehkan. Wallahu alam sawab alhamdulillah rabbil alamin.